Pertama-tama marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keikhlasan atas setiap amalan ibadah yang kita lakukan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan atas setiap ibadah yang kita lakukan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang hadir di majelis ilmu ini termasuk dari orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita memasuki bab yang ke-36 Bab yang diberikan judul oleh Syekh Babu Maja'a Firriya Ay Maja'a Fihi Minal Wa'idi Wa Bayani Annahu Syirkun Yuhbitul Amala Alladhi Khalatahu Yakni maknanya adalah bab apa-apa yang telah datang penjelasannya dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah tentang ancaman atas perbuatan ria dan menjelaskan bahwasanya ria ini termasuk dari kesyirikan yang dapat menghapus amalan yang tercampur dengan ria tersebut. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah sebutkan beberapa poin-poin yang akan kita bahas pada bab yang ke-36 ini. Kita langsung memasuki poin yang pertama yaitu munasabatul hadal bab li kitab tauhid hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Sebagaimana dijelaskan oleh Sesoleh Al eh, Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, beliau berkata, "Wa munasabatu hadzal bab li kitab tauhid" dan hubungan bab ini dengan kitab tauhid anna fihi bayana naw'in min anwa'i syirkil asghar. Bahwasanya di dalam bab ini Syekh Muhammad Abdul Wahab menjelaskan salah satu jenis dari jenis-jenis kesirikan yang asgar. Wadalika yang demikian itu anna hadal kitab bahwasanya kitab ini yaitu kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab tersebut di dalamnya menjelaskan masalah tauhid kemudian juga menjelaskan perkara-perkara yang merupakan lawan dari tauhid baik kesirikan yang akbar yang dapat menafikan aslu tauhid yang ada pada diri seseorang maupun menjelaskan kesirikan yang asgar yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid yang ada pada diri seseorang. Dan pada bab yang mulia ini beliau ingin menjelaskan salah satu dari jenis kesirikan yang asgar yang dapat menafikan kesempurnaan tauhid yang ada pada diri seseorang. Dan ria ini adalah merupakan termasuk dari akhlak yang sangat tercela la yasduru illa min qalbin jahilin bi azamatillahi ta'ala wa jalalihi yang mana ria ini akhlak yang sangat tercela ini tidaklah muncul illa min qalbin jahilin kecuali dari hati yang jahil bi'azamatillahi ta'ala wa jalalihi yang jahil terhadap keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang dia ria di dalam ibadah yang dia lakukan, hal ini menunjukkan akan kejahilan dia, kebodohan dia terhadap kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah kita pahami bersama, seseorang yang ria yang dia beramal ibadah karena manusia ya dia menginginkan pujian dari manusia yang mana manusia ini kalau dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala tidaklah ada apa-apanya. Manusia adalah makhluk yang kerdil. Manusia adalah makhluk yang tercela. Ya kecuali keimanan yang ada pada dirinya. Tatkala seseorang dia beramal ibadah karena ingin dipuji manusia berarti menunjukkan kejahilan yang ada pada dirinya akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala ya ingin disamakan dengan manusia. Dan juga dia jahil akan hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi semata. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang wajib bagi kita untuk beribadah kepadanya, yang wajib bagi kita untuk mengikhlaskan ya dari setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ria ini tidaklah muncul kecuali dari hati yang lalai terhadap janji Allah Subhanahu wa taala berupa balasan yang sangat besar bagi orang-orang bagi hamba-hambanya yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang dia beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan balasan yang besar. Adapun orang yang ria yang dia beramal karena ingin dipuji oleh manusia ya maka hakikatnya dia telah menukar kenikmatan kenikmatan di surga dengan uh, adab di akhirat jika Allah tidak mengampuninya hanya dengan sekedar perasaan dipuji oleh manusia adapun makna dari ria tadi sudah kita jelaskan dan para ulama menjelaskan bahwasanya Sebelum kita menjelaskan akan hakikat makna dari ria, perlu kita ketahui bahwasanya uh, suatu amalan tidaklah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali amalan yang kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Rasulullah pernah bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amal." Sesungguhnya Allah taala tidaklah menerima suatu amalan illa ma kana lahu khalisan wa batugiya bihi wajhuhu kecuali amalan tersebut dilakukan dalam keadaan ikhlas dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama tatkala memberikan definisi dari ikhlas, di antaranya mereka mendefinisikan ikhlas adalah tasfiyatul a'mali an, mul an mulahadhatil makhluk. Ikhlas, al-ikhlas, seorang itu dikatakan dia ikhlas di dalam amalnya adalah tasfiyatul a'mali an mulahadhatil makhluk. Itu membersihkan amalan-amalan dari pandangan makhluk. Ini diantara definisi ikhlas yang diberikan oleh para ulama. Atau ada juga yang mendefinisikan ikhlas nisyanun nadhari ilal makhluk wa dawamu nadhari ilallah. Jadi ikhlas, definisi ikhlas sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ada mereka yang mendefinisikan ikhlas dengan tasfiyatul a'mali an mulahadatil makhluk, membersihkan amalan-amalan dari pandangan makhluk, atau ada juga yang mendefinisikan nisyanun nadhar ilal makhluk, melupakan pandangan-pandangan makhluk wadawamu an-nadhari ilallah dan senantiasa selalu memandang akan Allah Subhanahu wa taala. Dari definisi ikhlas inilah yang merupakan lawan dari ria. Ya tatkala para ulama memberikan definisi, definisi ikhlas adalah membersihkan amalan-amalan dari pandangan makhluk, maka definisi ikhlas ini adalah merupakan lawan dari ria. Yang mana ria maknanya adalah idharu ta'ah lil ghairi liyarahun nasu wal yahmaduhu. Ya, ria adalah menampakkan ketaatan, idharu ta'ah, menampakkan ketaatan lil ghairi kepada orang lain. Apa tujuannya dia menampakkan ketaatan yang dia lakukan terhadap orang lain? Tujuannya adalah liyarohun nasu, agar manusia melihatnya waliyahmaduhu dan agar mereka yaitu manusia memujinya. Ya inilah hakikat dari riya seseorang tidaklah dikatakan telah melakukan ria kecuali terpenuhi definisi dari ria ini. Kalau kita bisa ambil kesimpulan, orang itu dikatakan ria jika terpenuhi dua syarat. Yang pertama yang dia nampakkan kepada manusia adalah berupa peribadahan, berupa ketaatan. Kemudian yang kedua tujuan dia menampakkan ibadah tersebut adalah agar manusia melihat dan memujinya. Inilah hakikat dari ria. Kalau tidak terpenuhi dari dua salah satu dari syarat ini, maka tidaklah dinamakan dengan ria. Contohnya seseorang dia menampakkan sesuatu kepada manusia atau kepada temannya tapi bukan terkait dengan ibadah. Dia memiliki jam baru, ya dia apa menampakkan dia pura-pura oh sekarang jam berapa ya wah ini jam sekian ini saya ya ini jam, ini anak baru dapat dari paman ini murah harganya cuma 10 juta doang ya agar dia dipuji misalnya maka yang di, yang seperti ini tidaklah dinamakan dengan ria ya karena yang dia nampakkan itu bukan suatu ibadah atau mungkin seseorang yang dia menampakkan suatu ibadah tapi tujuannya bukan untuk dipuji tapi tujuannya agar diteladani ya agar dicontoh oleh orang-orang yang melihatnya. Misalnya kita sebagai seorang kepala keluarga, ya kita setiap malam Jumat misalnya membaca surah Al-Kahfi, kita pertunjukkan kepada keluarga kita tujuannya agar keluarga kita mengikuti kita, bukan karena ria. Maka yang seperti ini bukanlah ria. Jadi ria itu dinamakan ria, suatu amalan itu dikatakan ria jika yang dinampakkan yang pertama adalah satu ibadah, dan yang kedua tujuan dia menampakkan ibadah tersebut adalah untuk dipuji oleh manusia. Adapun jika yang dinampakkannya bukan ibadah, ya bukan suatu perkara yang ibadah, bukan berupa perkara ketaatan, ya maka ini tidaklah dinamakan ria. Ataupun seandainya dinampakkan itu adalah ibadah tapi tujuannya bukan untuk dipuji, tapi tujuannya untuk diteladani, diikuti, diikuti maka inilah ini bukan bukanlah ria. Ya. Dan yang semisal dengan ria adalah as-sum'ah. Yang semisal dengan ria adalah sum'ah, yaitu seseorang melakukan suatu amalan agar dilihat atau agar didengar ya oleh manusia dan manusia tersebut memujinya. Yang semisal dengan ria adalah sum'ah yaitu seseorang yang dia melakukan suatu amalan ibadah agar seseorang mendengar ibadahnya ya dan memujinya. Adapun perbedaan antara ria dan sum'ah, kalau ria ini terkait dengan amalan-amalan zahir ya, yang dilihat oleh manusia, ya seperti sholat ataupun yang semisalnya. Adapun sum'ah ini terkait dengan amalan-amalan lisan seperti membaca Quran, adzan ataupun yang semisalnya yang tujuannya adalah untuk dilihat atau didengar dan manusia memujinya. Dia mengharapkan pujian dari manusia. Ini makna ria dan juga makna sum'ah. Kita langsung masuk pada poin yang selanjutnya yaitu pembagian ria. Dan ria ini adalah termasuk dari kesirikan yang yang khafi ya, kesirikan yang samar karena letaknya di dalam hati. Pembagian ria dan hukumnya ini anak ambil dari kitab I'anatul Mustafid halaman 90 Beliau mengatakan Sesolil Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid mengatakan wariya'u ala kismaini. Dan ria ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sirkun akbar. Ria yang hukumnya sirik akbar. Wahua ria yang sirik akbar ini idza kana qasdul insani bi jami'i a'malihi mura'atan nasi wa la yaqsud wajhallah wa la yaqsud wajhallah abadan ria yang hukumnya syirik akbar secara asal hukum ria adalah syirik asgar akan tetapi dia bisa menjadi syirik akbar yaitu apabila seseorang dia meniatkan dari seluruh amalan-amalan ibadah yang dia lakukan ya karena penglihatan manusia ingin dipuji oleh manusia dan tidak memasuk tidak memaksudkan ya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ria yang seperti ini ya tidaklah muncul kecuali dari orang-orang yang munafik. Ya innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yuraunan nasa yuraunan nasa yang mereka mengharapkan penglihatan dari manusia wala yadhkurunallaha illa qalila dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit wahada la yasduru min mu'min dan ria yang seperti ini tidaklah muncul dari seorang mukmin. Jadi ria yang syirik akbar adalah ria yang dilakukan oleh seseorang yang mayoritas amalnya seluruh atau mayoritas amalnya ini karena mengharapkan pujian dari manusia dan ria yang seperti ini tidaklah muncul kecuali dari orang-orang yang yang munafik. Kemudian yang kedua adalah yang sirkun asgar. Yang ini hukumnya adalah uh, yang ini adalah merupakan hukum asal dari ria yang terkadang muncul pada diri seorang mukmin wa yakunu fi ba'dil a'mal eh, yang terkadang ya perasaan ingin dipuji ini muncul pada sebagian amalan yang dilakukan oleh seorang mukmin. Ya. Dan sesoleh al uthaymin di dalam kitabnya I'anat uh, eh, Al-Qawlu Mufid tatkala uh, di dalam kitab tersebut beliau berkata Ar-riya minasirkil asgar. Ya riya ini termasuk dari kesyirikan yang asgar wa qad yasiru ilal akbar dan terkadang sampai kepada derajat syirik akbar. Kemudian beliau membawakan uh, perkataan dari Al-Imam Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya tatkala Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan definisi uh, eh, kesyirikan yang asgar ya di antara kesyirikan yang asgar yang dicontohkan oleh eh, Al-Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan mislu yasiru riya. Ya, di antara sirik yang asgar adalah yasiru riya. Sedikitnya ria yasiru riya. Yasir maknanya adalah bisa kita artikan sedikitnya ria Tatkala Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah memberikan contoh kesirikan yang asgar dengan yasiru riya, maka sesoleh Lusaimin menyimpulkan wahada yadullu ala anna riya al-kabir Hal ini menunjukkan bahwasanya ria yang besar qad yasilu ilal akbar. Ya terkadang hukumnya sampai derajat syirik yang akbar. Ya, jadi kalau seseorang dia seluruh amalan ibadah yang dia lakukan atau mayoritas dari ibadah yang dia lakukan karena ria ya karena ria maka ya para ulama di antaranya eh, Syaikhul Utsaimin menjelaskan yang seperti ini ria yang yang seperti ini dikhawatirkan ya hukumnya menjadi sirik sirik akbar. Kalau yang pernah dicontohkan oleh seorang ustadz yang anda belajar dengan beliau, beliau memisalkan seandainya eh, ada seseorang yang selama hidupnya dia beribadah kepada Allah seribu kali peribadahan 900 peribadahan yang dia lakukan ikhlas kemudian 100-nya ria maka 100-nya ria ini ya yang dia ria dan tidak bertobat kepada Allah atas perbuatan rianya ini termasuk dari kesirikan yang asgar karena mayoritas dari amalan ibadah dia yang 900 dari total semuanya 1000 seribu kali peribadahan 900-nya ikhlas dan dan 100-nya ria, maka yang 100-nya ria ini termasuk dari kesirikan yang yang asgar. Tapi kalau sebaliknya, kalau yang 900-nya ria dan 100-nya yang ikhlas, lebih banyak rianya, maka yang seperti ini dikhawatirkan pelakunya terjerumus ke dalam kesirikan yang yang akbar. Sementara yang namanya ria ya sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah adalah seperti lautan yang tidak bertepi. Dalam artian setiap manusia pasti ya pasti dia terpetik di dalamnya ya perasaan ria. Ya bahkan sering mungkin terpetik di dalam hati-hati kita ini perasaan ingin dipuji oleh manusia. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat mentaskiyah diri kita bahwasanya mayoritas amalan ibadah yang kita lakukan kebanyakan ikhlas. Kalau Anda tanya sama antum, siapa di antara antum yang yang mayoritas atau seluruh amalan antum itu ikhlas karena Allah? Angkat tangan. <laughs> nggak ada yang berani ya. Kalau angkat tangan, wah oh, berarti saya ria nanti. Eh, ah saya nggak mau angkat tangan takut ria. Oh berarti ria juga. Ya. Tidak ada di antara kita yang bisa memastikan apakah amalan yang kita lakukan ini mayoritasnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala para ulama yang menjelaskan hukum riya yang seperti ini, maka ya wajib di, di dalam hati kita perasaan khawatir takut ya takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya jangan-jangan amalan kita ini mayoritasnya karena mengharapkan pujian dari manusia atau mengharapkan yang lainnya dari dari dunia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini uh, poin yang ketiga yaitu pembagian ria dan hukumnya. Kemudian kita masuk pada poin yang keempat yaitu bahaya ria yang ini anak ambil dari kitab kitab uh, At-Tauhid Al-Muyassar. Di dalam kitab Tauhid Al-Muyassar dijelaskan ada empat bahaya ria dan dalil-dalil yang dibawakan di dalam kitab tersebut itu uh, pun diambil dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya Kitabut Tauhid ini. Jadi di dalam Kitabut Tauhid ini Syekh membawakan sekitar empat dalil satu dari Al-Quran dan tiga dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahaya ria di antara bahaya ria yang pertama, annahu sirkun asgar bahwasanya ria ini termasuk dari kesirikan yang asgar. Kalau kita ditanya, kalau ria ini termasuk dari sirik asgar, apa bahayanya? Kenapa sirik asgar ini adalah sesuatu perkara yang berbahaya? Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama yang namanya dosa itu bertingkat-tingkat. Ya, ada dosa al-kabair, dosa besar, ada dosa kecil, kemudian ada perkara yang makruh dan dosa yang kabair itu ada akbarul kabair, ada dosa besar yang paling besar yaitu kesirikan ataupun kekufuran. Dan sirik ini terbagi menjadi dua, sirik yang akbar dan sirik yang asgor. Kalau ria ini termasuk dari sirik asgor dan dia adalah termasuk dari kesirikan berarti ria ini termasuk dari akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Tentunya dosa besar ini yang paling besar ini yang eh, yang ini eh, yang ria ini adalah termasuk dari syirik asgar. Tentunya dosanya ini lebih besar dari dosa besar yang dia bukan termasuk dari kesirikan. Ya seperti berzina, membunuh ataupun yang semisalnya yang ini adalah merupakan dari dosa-dosa yang termasuk dari al-kabair, dosa-dosa besar, tapi tidak sampai derajat kesyirikan. Ya tatkala ria ini termasuk dari kesirikan yang asgar, berarti dia dosanya lebih besar dari dosa-dosa yang dia di bawah dari kesirikan, Atau dia selain dari kesirikan. Ya. Mungkin seseorang yang dia terkadang ada seseorang yang dia teman kita mabok uh, dia dia sholat sama seperti kita tapi dia masih suka dengerin musik dia masih suka merokok misalnya mungkin dia juga isbal tapi dia amalan ibadah yang dia lakukan itu ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala adapun kita kita tidak isbal kita piara jenggot tapi salat yang kita lakukan itu ada unsur rianya ya maka yang seperti ini bisa jadi dosa yang kita lakukan ini lebih besar dibandingkan teman teman kita karena dosa yang kita lakukan adalah termasuk dari kesirikan yang asgor adapun teman kita ini ya walaupun dia melakukan dosa besar tapi tidak termasuk dari kesirikan ini diantara bahaya dari ria yang pertama bahwasanya ria ini termasuk dari kesirikan yang yang asgar yang Nabi saw telah bersabda kepada para sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal akhwafu ma akhafu alaikum sirkul asgar yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah kesirikan yang asgar. Fasuila anhu kemudian beliau ditanya apa itu sirik asgar faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda arya yaitu ria. Seseorang beramal ibadah karena ingin dipuji oleh manusia. Sesoleh Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafi tatkala beliau membahas hadis yang mulia ini yang nanti antum dapatkan pada bab yang ke ini sudah dibahas pada bab yang keempat tentang bab al-khawfu minasirki. Ya hadis ini pernah dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada bab yang keempat. Syaikh Al-Fauzan mengatakan, "Wa fi hadzal di dalam hadis yang mulia ini yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin wa Umar wa li sadatil muhajirin wal ansar ladina balagu al-qimmata fi tahid wal iman wal jihad fi sabilillah ma'ahada ma ar-rasul yakhafu alaihim faman ya'manu ba'da haula'i. Jadi hadis yang mulia ini Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada kepada tokoh-tokoh Muhajirin dan Ansar alladzina balagu al-kimmata fit tauhid yang mereka sudah sampai pada puncaknya tauhid dan keimanan dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala akan tetapi walaupun demikian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mengkhawatirkan mereka terjerumus ke dalam kesyirikan yang asgar yaitu ar-riya. Kalau beliau khawatir para sahabat tertimpa kesyirikan yang asgar yaitu ar-riya, faman ya'manu ba'da haula'i lalu siapakah orang yang dia merasa lebih aman setelah mereka maka beliau mengatakan fahadal hadis maka dalam hadis yang mulia ini diambil suatu faedah ya wajibnya bagi kita untuk senantiasa takut terjerumus ke dalam kesirikan li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam khafahu ala sadatil muhajirin wal ansar Beliau saja khawatir kesirikan ini menimpa para tokoh-tokoh muhajiri wal ansar yang mana mereka adalah sebaik-baik umat. Fakifa biman dunahum. Lalu bagaimana dengan orang yang mereka di bawah para sahabat? Wa idza kana hadza fi sirkil asghar, ya jika hal ini ya Rasulullah mengkhawatirkan para sahabat tentunya juga para umatnya secara umum takut mereka terjerumus ke dalam kesirikan yang asgar yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam fakifa bisirkil akbar lalu bagaimana lagi jika kesirikan tersebut adalah kesirikan yang yang besar tentunya Rasulullah lebih mengkhawatirkan lagi ya ini uh, bahaya yang pertama dari bahaya-bahaya ria yang pertama bahwasanya ria ini termasuk dari kesirikan yang yang asgar kemudian bahaya yang kedua yang ini uh, ada khilaf di antara para ulama annahu la yukfar idza lam yatub minhu sahibuhu bahwasanya ria ini adalah dosa yang tidak terampuni jika pelakunya tidak bertobat darinya sekali lagi ini permasalahan yang seperti ini permasalahan ini uh, ada khilaf di antara para ulama tatkala mereka membawa, uh, memahami firman Allah Subhanahu wa taala innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha ya sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki para ulama mereka khilaf kesyirikan yang tidak diampuni di sini syirik apa ada yang mengatakan yang dimaksud di sini adalah syirik akbar saja adapun syirik asgar sama seperti dosa-dosa yang lainnya dari dosa-dosa besar yang bukan kesirikan tahta masya Allah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bagi orang yang dia tidak bertobat, ya. Ima Allah ampuni, ima Allah tidak ampuni. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 48, kesirikan yang dimaksud di sini yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesirikan yang akbar saja. Adapun syirik asgar ini tahta masya Allah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menginginkan Allah mengampuni maka Allah mengampuninya dan jika tidak maka tidak. Ya. Akan tapi ya ada juga ulama yang mereka berpendapat bahwasanya ayat ini menunjukkan akan keumuman. Ayus roka di sini sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini adalah merupakan masdar yang muawwal yang bisa di apa? Ditakwil ke dalam masdar sari yaitu israkan. Innallaha la yakfiru Dan israkan di sini adalah merupakan nakirah dan nakirah menunjukkan umum. Berarti sirik yang dimaksud di sini adalah sirik akbar dan juga masuk di dalamnya sirik asgar. Dan ini salah satu pendapat yang dipilih pula oleh Al-Imam Al-Imam bin Qayyim Al-Jauziyah dan juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau kita baca kitab At-Tamhid tamhid uh, karyanya Syekh Syekh Alusi ya beliau lebih condong pada pendapatnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang tidak diampuni di sini kesirikan di sini adalah kesirikan yang ak akbar dan juga kesirikan yang yang asgar. Begitu pula dengan Syekh Al Fauzan ya beliau uh, memilih pendapat ulama yang mengatakan kesirikan yang asgor juga kalau pelakunya tidak bertobat maka tidak diampuni ya wahada makanya beliau di sini mengatakan wahada ya ummu asyirkul akbar wal asgar ayat ini umum ya yaitu kesirikan yang akbar dan kesirikan yang asgar jika pelakunya dia melakukan kesirikan baik akbar maupun asgar dan dia mati dalam keadaan tidak bertobat maka dosanya tidak di, diampuni kalau sirik akbar jelas dosanya tidak diampuni maksudnya dia dikekalkan di dalam neraka kalau sirik asgar maksud tidak diampuni sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Khalusi di dalam kitabnya At-Tamhid maksudnya dosa sirik asgar ini yang pelakunya tidak bertobat maka nanti tatkala ditimbang antara amal kebaikan dia dengan amal keburukan dia maka kesirikan yang asgar ini pasti uh, masuk ke dalam amalan keburukan dia tidak diampuni pasti masuk ke dalam timbangan amalan keburukan yang nanti akan melawan amalan kebaikan yang dimiliki oleh seseorang. Beda dengan dosa-dosa di bawah kesirikan. Seandainya pelakunya tidak bertobat, maka dia tatah masya Allah di bawah kehendak Allah. Terkadang Allah ampuni, walaupun dia tidak ber, bertobat. Kalau dia diampuni berarti tidak masuk ke dalam timbangan keburukan yang dimiliki oleh seseorang. Adapun ria, yang ini termasuk dari kesirikan yang asgar, jika dia tidak bertobat, maka pasti dia akan ditimbang. Ya, ditimbang nanti akan melawan dari dengan amalan-amalan kebaikan yang dia miliki. Kemudian sudah kita pahami tadi bersama bahwasanya ria ini ya walaupun syirik asghar adalah dosa yang sangat sangat besar. Apakah kira-kira mampu kebaikan kita melawan keburukan kita yang di dalamnya ada kesirikan yang asgar? Ya, ini jelaskan oleh Syekh Alusi. Adapun kalau pendapatnya uh, eh, Sesoleh Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid Orang yang melakukan kesirikan yang asgar yang dia tidak bertobat maka tidak diampuni maksudnya orang tersebut diadab terlebih dahulu di dalam neraka walaupun tidak diadab seperti orang yang melakukan kesirikan yang akbar dia tetap diadab tapi tidak dikekalkan ya sesoleh Fauzan tatkala beliau menjelaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bab yang ke-7 terkait masalah jimat ya tatkala beliau mengatakan kepada seseorang yang memakai jimat fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma'aflahta abadan sesungguhnya jika engkau mati wa hiya 'alaika dan jimat tersebut masih ada kepada masih ada pada dirimu masih tetap engkau pakai ma'aflahta abadan niscaya engkau tidak akan beruntung selama-lamanya maka beliau tatkala menjelaskan hadis yang mulia ini berkata fahada fihi dalilun ala anna sirka la yukfar hatta walau kana sirkan asgar. Karena hukum asal dari memakai jimat hukumnya adalah sirik asgar. Maka beliau tatkala menjelaskan hadis yang mulia ini beliau mengatakan maka di dalam hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya kesirikan la yukfar tidaklah diampuni hatta walau kana sirkan asgar. Walaupun sirik tersebut adalah sirik yang asgar yu'adzabu bihi ya wa in kana la yu'adzabu bi ya, uh, wa in kana la yu'adzabu ta'dibal musyrik uh, uh syirkul akbar ya dia diadab walaupun dia tidak diadab seperti uh, orang yang dia telah melakukan kesyirikan yang yang akbar ya fala yuh fala yukhalladu finnar dan dia tidak dikekalkan di dalam neraka akan tetapi dia diadab ya sekadar dosa ria yang dia lakukan Ya ini eh, penjelasan dari Syaikh Al Fauzan dan tentunya kita eh, mengharapnya sih inginnya dosa ria ini termasuk dari dosa tahta masya Allah. Kalau kita pernah dengarkan kajian dari Ustadz Firanda eh, dan juga Ustadz Said, beliau lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya ayat ini surah An-Nisa ayat 30 ayat 48 yang dimasukkan yang yang dimaksud kesirikan di dalam ayat ini adalah kesirikan yang akbar saja. Adapun syirik asgar, ini tahta masya Allah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kita mengharapkan yang demikian itu. Tapi tatkala ada ulama yang mereka berpendapat masuk di dalamnya syirik asgar, ya ini perlu kita ambil suatu faedah atau kita ambil suatu pelajaran bahwasanya kalau seandainya pendapat ini yang lebih sahih maka menunjukkan akan ketakutan yang sangat pada diri kita untuk melakukan kesirikan walaupun itu adalah asgar. Kemudian faedah yang uh, bahaya yang ketiga dari bahaya ria annahu yuhbitul amala alladhi khalatahu ya bahwasanya ria ini dapat dapat menghapus amalan yang mencampuri amalan tersebut ini diantara dalilnya di sini di, pun dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab di dalam di dalam kitab yang mulia ini yaitu an Abi Hurairah marfu'an Hadis dari Abi Hurairah secara marfu qala Allah taala Allah taala berfirman ana agna surakai anisyirki saya tidak butuh persekutuan dari kesyirikan man amila amalan asraka ma'i fihi ghairi saraktu wa sirkahu barang siapa yang dia melakukan suatu amalan yang dia mempersekutukan bersamaku fihi di dalam amalan tersebut gairi untuk selainku tarok wa syirkahu maka aku akan tinggalkan dia dan aku tinggalkan kesirikannya yaitu aku tinggalkan amalan dia yang di dalamnya tercampur kesirikan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dijelaskan oleh Syaikh Fauzan hadis ini adalah merupakan hadis kutsi dan di sini beliau menjelaskan perbedaan antara hadis kutsi dengan hadis nabawi Adapun hadis qudsi adalah makanan lafzuhu wa ma'nahu marwiyan anillahi ta'ala. Jadi hadis qudsi ini lafaz dan maknanya diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah langsung meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala baik lafadznya maupun maknanya. Hadis hadis ya lafaz dan maknanya ini memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah langsung meriwayatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis nabawi fahuwa ma kana ma'nahu minallah kalau hadis nabawi ya adalah hadis yang maknanya ini berasal dari Allah walakin lafzahu akan tetapi lafadznya minar rasul berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena berdasarkan ayat yang mulia wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha dan tidaklah beliau berbicara berdasarkan hawa nafsunya akan tetapi dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah bersabda qala Allah taala qala Allah taala Allah taala berfirman Hada fihi itsbatun anna Allah yatakallamu kama yaliku bi jalalihi. Ya dari hadis yang mulia ini kita bisa ambil uh, faedah di dalamnya akan penetapan bahwasanya Allah itu berbicara ya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala ini adalah di antara keyakinan ahlus sunnah wal jamaah di antara sifat bagi Allah sifat al-kalam yaitu Allah Subhanahu wa taala ber, berbicara dan dalil-dalilnya sangatlah banyak di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa kallamallahu Musa taklima wa kallamallahu Musa taklima kalau kita belajar di dalam uh, kaidah dalam ilmu nahu takliman di sini sebagai maful mutlak yang maful mutlak litokit yang menunjukkan untuk apa penegasan dari fiil yang disebutkan wa kallamallahu Musa taklima dan Allah benar-benar berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara orang-orang yang mereka menafikan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka menafikan sifat kalam bagi Allah sebelumnya mereka menyamakan dulu dengan manusia kalau Allah memiliki sifat kalam sementara kita juga memiliki sifat kalam berbicara dan tidaklah mungkin kita dapat berbicara kecuali kita memiliki dua bibir, gigi dan lidah. Kalau kita tetapkan sifat kalam bagi Allah berarti Allah punya lidah, Allah punya bibir, Allah punya gigi. Oh, ini kekufuran. Oh, berarti kami harus menolak sifat kalam bagi Allah. Ya, maka kita tetapkan, kita katakan kepada mereka bahwasanya tatkala kita menetapkan sifat kalam ini sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitsli syai'un. Allah tidaklah serupa dengan apapun. Kesamaan di dalam makna, kesamaan di dalam nama dan makna tidak melazimkan kesamaan di dalam hakikat. Kesamaan nama ataupun kesamaan di dalam makna ini tidaklah melazimkan kesamaan di dalam hakikat. Dicontohkan oleh Syekh Fauzan, contohnya misalnya uh, antara uh, gajah, kemudian kucing, kemudian uh, nyamuk, ya mereka ada kesamaan di dalam nama. Sama-sama memiliki hidung, gajah memiliki hidung, kucing memiliki hidung, dan juga uh, nyamuk memiliki hidung sama-sama namanya hidung apakah melazimkan samanya nama itu sama hakikatnya sama bentuknya tentu orang yang berakal akan mengatakan tidak hal ini menunjukkan sama nama sama makna tidaklah mengharuskan sama hakikat ini pada makhluk kalau pada makhluk saja seperti itu lalu bagaimana antara makhluk dengan khalik tentu jauh ber, berbeda ya kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata Ana akna surakai anisirki. Saya tidak butuh persekutuan dari kesyirikan. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwasanya Allah taala ghaniyun an ibadati khalqihi. Allah Subhanahu wa taala ghaniyun tidak butuh dari ibadah yang dilakukan para makhluknya. Wa inna ma amarahum bi ibadatihi li maslahatihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hambanya ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini untuk kebaikan mereka li'annahum muhtajuna ila Allah taala wa la yuqarribuhum min Allah ila ila ila ibadah dikarenakan yang namanya hamba kita masuk di dalamnya ini sangat butuh kepada Allah dan tidaklah mungkin kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah kecuali dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka peribadahan yang kita lakukan kepada Allah ini maslahatnya kebaikannya adalah kembali kepada kita tujuannya adalah agar Allah mengampuni kita memasukkan kita ke dalam surga ketaatan orang yang melakukan ketaatan tidaklah memberikan manfaat kepada Allah sedikit pun dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang tidaklah memudaratkan Allah sedikit pun ibadah yang kita lakukan maslahatnya kembali kepada kita ya dan maksiat yang kita lakukan mudaratnya kembali pula kepada kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidaklah butuh terhadap ibadah yang kita lakukan. Ibadah yang kita lakukan sama sekali tidak memberikan manfaat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah yang kita lakukan ikhlas karena Allah, itiba kepada Rasulullah, Allah saja tidak butuh terhadap ibadah yang kita lakukan. Lalu bagaimana jika ibadah yang kita lakukan di dalamnya ada unsur kesirikan? Tentunya Allah lebih tidak butuh lagi terhadap ibadah yang seperti seperti itu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Man amila amalan" yang ini adalah merupakan syahid dari pembahasan kita Barang siapa yang melakukan satu amalan asraka ma'i fihi yang dia melakukan persekutuan, kesirikan bersamaku di dalam amalan tersebut untuk selainku, taraktuhu wa sirkahu. Maka aku tinggalkan dia dan juga aku tinggalkan amalan kesirikan yang dia lakukan dan ini adalah dari sabda Rasul uh, perkataan Allah Subhanahu wa taala dari hadis kursi ini taraktu wasirkahu Aku tinggalkan dia dan kesirikan dia dalilun ala anna sirka yuhbitul amal. Bahwasanya dalil bahwasanya kesirikan itu dapat menghapus suatu amalan. Sama saja apakah uh, sirik tersebut adalah akbar ataupun asgar. Bedanya kalau akbar itu menghapus semua amalan lain asrakta bayah layah baton amaluka jika engkau melakukan kesirikan maka akan hapus semua amalmu Adapun kalau ke, yang siriknya adalah sirik asgar hanya menghapus amalan yang tercampurinya saja, tidak mempengaruhi amalan-amalan yang lainnya yang dia lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya yang ketiga, kemudian bahaya yang keempat annahu a'dhamu min fitnatil masih dajjal. Bahwasanya ria ini lebih besar fitnahnya dari fitnah al-masih ad-dajjal. Dalilnya bisa antum lihat di dalam matan Kitabut Tauhid An Abi Sa'id marfu'an eh, dari Abi Sa'id marfu'an beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ala ukhbirukum bima huwa akhwafu indi minal masihi dajjal maukah kalian aku kabarkan tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian dari fitnah al-masih ad-dajjal qalu maka para sahabat berkata ya bala tentu qala Rasulullah e, bersabda as al-khafi sirik yang samar kemudian beliau menjelaskan mencontohkan yakumu rajul seseorang berdiri fayuzayyinu salatahu kemudian menghias-hiasi salatnya lima yara min nadori rajulin ilaihi tatkala dia mengetahui ada seseorang yang memandang dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan dalam kitabnya I'yanatul Mustafid, hadis yang mulai ini lahu sababun. Ada sebabnya yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila ashabihi keluar menuju para sahabatnya yang mana pada saat itu wahum yatahaddatsuna 'ani dajjal wa 'an fitnatihi. Pada saat itu para sahabat berbicara tentang dajjal dan tentang fitnah dajjal. Wa kanu khaifina minhu dan para sahabat merasa takut terhadap dajjal dan fitnah dajjal. Ini para sahabat saja ya beliau merasa khawatir terhadap fitnah dajjal ya terhadap dajjal dan fitnahnya. Kalau mereka takut terhadap dajjal dan fitnahnya, tentunya lebih-lebih lagi orang-orang yang kedudukannya, keimanannya dibawa dengan mereka. Maka tatkala Rasulullah mendapatkan para sahabat yang mereka berbincang-bincang tentang dajjal dan fitnah dajjal dan mereka takut terhadap fitnah dajjal tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Ala unabbiukum" Maukah kalian aku kabarkan bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal? tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada uh, al-masih ad-dajjal fajabu maka para sahabat pun menjawabnya qalu mereka berkata bala tentu di sini diambil suatu faedah oleh Syaikh Al-Fauzan wa hada fihi masru'iyatut ta'lim an tariqi su'al wal jawab ya di sini disyariatkan tatkala kita memberikan suatu pengajaran dengan tariqah soal dan jawab anahu yakunu awqa'a fi dhihni karena yang demikian ini adalah uh, lebih dipahami oleh otak kita tatkala kita ditanya tentang sesuatu dan kita tidak mengetahuinya tentunya kita lebih konsentrasi ya lebih perhatian untuk mengetahui jawabannya dan di sini wahada fihi dan juga di dalamnya terdapat dalil akan perhatiannya para sahabat tentang perkara ini ya tatkala mereka diberitahu tentang sesuatu yang lebih Rasulullah khawatirkan menimpa diri mereka dibandingkan Al-Masih Ad-Dajjal, mereka langsung berkata kepada Rasulullah tentu yang menunjukkan semangatnya mereka untuk mengetahui perkara yang dapat membahayakan diri mereka dan tentu saja tujuannya adalah untuk agar mereka dapat menjauhinya. Qala kemudian Rasulullah menjelaskan asyirku al-khafi. Kesirikan yang khafi yang samar yaitu yakumur rajul seseorang berdiri kemudian dia salat dan menghias-hiasi salatnya tatkala dia melihat ada seseorang yang memandang dirinya berkata sesolel Fauzan dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya ria ini termasuk dari kesirikan yang khafi karena letaknya di dalam niat di dalam tujuan dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala la ya'lamuha illallah ta'ala la ahada ya'lamu niyat illallah tidak ada seorang pun yang dia mengetahui niat yang ada dalam hatinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hatta diri kita pun tidak mengetahui ya niat-niat yang ada pada diri kita. Kalau kita seandainya kita anggaplah kita sholat malam kemudian kita sudah merasa ikhlas belum tentu ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada seorang ulama yang mengatakan apabila salah seorang di antara kalian melihat keikhlasan pada pada dirinya atas amalan ibadah yang dia lakukan berarti dia butuh keikhlasan yang baru untuk uh, untuk mengikhlaskan keikhlasan dia yang per, pertama ya tentunya tatkala kita beribadah sebagaimana sudah kita jelaskan harus ada perasaan khauf dan juga perasaan roja ada unsur mengharap dan juga ada unsur takut-takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian di dalam hadis yang mulia ini ya dalil akan bahaya ria ya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan ria ini ter, menimpa afdhali hadil ummah ya generasi terbaik dari umat ini yaitu para sahabat lalu bagaimana dengan orang selain dari dari mereka dan saya ingin menjelaskan kenapa uh, fitnah ria ini lebih berbahaya daripada fitnah dajjal beliau menjelaskan kurang lebih ada dua alasan yang pertama karena ria ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah di sini termasuk dari kesirikan yang khafi. Ya, kesirikan yang samar. Adapun dajjal ini adalah merupakan fitnah yang nampak. Seseorang yang dia benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya tatkala munculnya dajjal maka dengan jelas dia dapat mengetahui bahwasanya itu adalah dajjal karena Rasulullah telah menjelaskan ciri-ciri dajjal di antaranya di antara dua matanya di jidatnya ini tertulis kaf, fa dan ra. Maka orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya yang dia membaca hadis-hadis Rasulullah maka dia mengatakan oh ini adalah dajjal. Ya, adapun ria ya hatta sekali ber, eh, para sahabat Rasulullah mengkhawatirkan. Kenapa? Karena ria ini adalah suatu uh, dosa yang dia samar, tersembunyi letaknya di dalam hati. Dan ria ini memungkinkan muncul pada orang-orang yang memang dia memiliki kesolehan. Ya, seperti para sahabat dan orang-orang yang seperti mereka. Karena memang ada sesuatu yang di, mereka banggakan. Beda dengan orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka banggakan? Adapun orang-orang yang memang mereka adalah orang-orang yang saleh, mereka rajin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemungkinan besar rianya lebih besar dibandingkan orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang kedua, bahwasanya ria ini adalah dosa yang tidak kenal waktu dan tempat. Ya, menimpa siapa saja. Tidak kenal waktu dan tidak mengenal tempat. Siapapun dia, kapanpun dia, di mana saja dia, pasti terkena fitnah ria. Beda dengan Dajjal. Dajjal ini muncul, orang-orang yang mendapatkan fitnah Dajjal adalah orang-orang yang mereka masih hidup tatkala Dajjal muncul. Adapun kita atau orang-orang yang sebelum kita yang sudah meninggal, mereka tidak menjumpai fitnah Dajjal. Begitu pula dengan orang-orang yang tinggal di Mekah dan Madinah tidak terkena fitnah Dajjal karena Dajjal tidak memasuki dua kota yang mulia ini. Jadi kalau fitnah Dajjal terbatas, dibatasi dengan waktu dan dibatasi dengan tempat. Adapun fitnah ria dia tidak dibatasi dengan tempat, tidak dibatasi dengan waktu siapapun pasti terkena fitnah ria. Sebagaimana dijelaskan oleh Al Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyah bahwasanya ria ini termasuk dari dosa yang setiap manusia pasti akan Eh, melakukan ria tersebut, siapapun dia orangnya. Kemudian kita bahas selanjutnya poin yang kelima itu hukum keadaan suatu amalan yang tercampur ria. Ini yang ambil dari kitab Qawlu Mufid dan juga kitab Tauhid Al-Muyassar. Dikatakan dalam kitab tersebut, al-ibadatu ibadah apabila tercampur ria wa huwa ala thalathati halatin. Ini ada tiga keadaan. Jadi ibadah apabila tercampur ria ada tiga keadaan. Yang pertama, pendorong awal dari ibadah yang dilakukan oleh seseorang adalah karena ria. Jadi ria ini munculnya di awal ibadah. Ya, ria muncul di awal ibadah. Tidaklah seseorang dia beribadah memang semata-mata karena ria, ya mura'atan nasi minal asli jadi seorang dia beribadah memang mengharapkan penglihatan manusia dari asalnya memang sudah seperti orang yang dia sholat memang tujuannya untuk dipuji oleh manusia orang yang biasanya mungkin seseorang dia nggak pernah uh, sholat uh, duha misalnya kalau ada temannya main ke rumah dia dia sholat duha tujuannya apa memang karena ingin dipuji Ya, tujuan awal dia melakukan sholat tersebut karena memang ingin mendapatkan pujian dari temannya. Maka ibadah yang seperti ini, ibadah yang dibangun di atas ria, fahada sirkun wal ibadatu batilatun. Maka dia ini ah, amalan ini termasuk dari kesirikan dan ibadahnya batil, tidak diterima. Ini keadaan yang per, pertama. Kemudian yang kedua ayakuna niyatuhu lillah thumma tara alaihi riya. Yang kedua adalah niat awal dia beribadah lillahi taala karena Allah. Summa tara alaihi riya, kemudian riya muncul di tengah-tengah amalan. Jadi pendorong awal seseorang beribadah karena riya. Eh karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang dia sholat, dia baca Al-Qur'an ataupun yang semisalnya awalnya dia memang ikhlas, pendorong dia beribadah ikhlas karena Allah, kemudian di tengah-tengah ibadah yang dia lakukan muncul dia. Bagaimanakah keadaan ibadah yang dia lakukan? Wahadalahu halani. Maka ibadah yang seperti ini ada dua keadaan. Yang pertama, ayujahida nafsahu wala yastarsila ma'arya wala yaskun ilaihi. Dia menjihad apa bersungguh-sungguh untuk menghilangkan perasaan ria yang muncul dalam hatinya. Ya, jadi dia melawan ria tersebut. Dan tidak meneruskan ria yang muncul pada hatinya. Seorang baca Al-Quran, awalnya ikhlas, tiba-tiba muncul orang lain, tiba kemudian muncul perasaan ria. Kemudian dia hilangkan. Dia berusaha menghilangkan ria tersebut dan tidak meneruskan perasaan ria yang tiba-tiba tersebut muncul. Dan tidak membiarkan ria tersebut tetap ada pada dirinya. Fahada, maka yang seperti ini la yu'athiru alaihi tidaklah ria tersebut memberikan pengaruh. Ria yang tiba-tiba muncul pada pertengahan amal yang kita lakukan tidak memberikan pengaruh pada amal kita dengan syarat kita melawannya dan tidak membiarkan ria tersebut ada pada diri kita. Maka amalan kita ini tetap sah. Ria yang muncul tidaklah membahayakan. Ya. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua adalah dia merasa tenang dengan ria yang muncul dan meneruskan tetap meneruskan riyad bersama dirinya dan tidak berusaha untuk mencegahnya merasa tenang dengan ria yang muncul ya tetap membiarkan ria yang yang tiba-tiba muncul dalam hatinya dan dia tidak berusaha untuk menolaknya ke hukum ibadah yang dia lakukan di sini saya selalu di sini ada khilaf di antara para ulama tapi Syaikh Utsaimin merinci kembali ya keadaan yang seperti ini. Beliau mengatakan idakana la yunbana akhiruhu ala awwaliha fal awalu sahih wa ma dakhalu wa ma dakhal wa ma dakhalahu arya batilun. Ya jika suatu ibadah yang akhirnya tidak dibangun di atas yang pertama, jika akhir dari ibadah tersebut ya tidak dibangun di atas yang pertama maka yang yang pertama ini yang ikhlasnya adalah sahih ya ibadahnya sahih diterima di sisi Allah adapun ibadah yang keduanya yang dia lakukan karena ria maka ibadahnya adalah batil di sini beliau mencontohkan seperti sodakah ya kalau kita bisa artikan mungkin ibadah yang bukan satu kesatuan seperti sodakah seseorang dia memiliki uang contohnya 100 ribu Kemudian datang seorang pengemis minta-minta kepada dia, kemudian dia berikan 50 ribu pada saat itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak berselang lama datang seseorang. Kemudian dia panggil lagi, "Eh Pak, kemari Pak, saya masih ada uang 50 ribu. Ini saya kasih lagi nih." Eh, 50 ribu yang kedua ria, 50 ribu yang pertama ikhlas, 50 ribu yang kedua adalah ria. Maka amalan yang seperti ini yang ikhlas diterima, adapun ria yang ter tertolak. Ya, sodako yang pertama diterima, sodako yang kedua tertolak karena sodako ini adalah amalan yang bukan satu kesatuan. Adapun jika amalan yang akhir dibangun di atas yang pertama, dalam artian amalan tersebut adalah merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan, seperti sholat, seperti puasa, ya sholat isya empat rokaat. Rokaat yang terakhir ini dibangun di atas rokaat yang pertama, kedua, dan ketiga. Satu rangkaian, seseorang dia sholat di rakaat yang ketiga dia buang gas batal tidak semua batal ya tentunya tatkala dia mengulang mengulang dari awal ya tidak dia meneruskan ah saya kan batalnya di rokaat ketiga berarti saya dari rokaat ketiga ke berarti tinggal dua rokaat lagi kan tidak karena ini ibadahnya satu kesatuan maka kalau ibadah yang seperti ini seseorang yang dia sholat ya, sholat isya misalnya Rokat pertama, kedua, ketiga ikhlas. Di rokat yang keempat muncul perasaan ria dan dia tidak melawannya, maka ibadah yang seperti ini seperti sholat yang merupakan satu kesatuan semuanya terhapus. Tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan puasa. Satu detik lagi mau buka dia pura-pura menguap misalnya ya. Atau dia oh, lapar banget leh. Tinggal satu menit lagi. Antum puasa? Iya saya puasa ria satu detik lagi maka ya terhapus semua amalan puasa yang dia lakukan ya ini jadi kita ulangi sekali lagi ya jika awalnya ikhlas kemudian muncul ria di tengah-tengah ini ada dua keadaan jika dilawan tidak memberikan pengaruh jika tidak dilawan dan membiarkan maka dilihat jenis amalannya kalau amalannya bukan satu kesatuan yang akhir tidak dibangun di atas yang pertama seperti sodakah maka yang ikhlas diterima yang ria ter tertolak. Jika amalannya satu kesatuan seperti sholat, puasa, ataupun yang semisalnya, maka ini terhapus semuanya. Ya. Apakah wajib diulang? Tatkala kita sholat sunnah misalnya, kemudian kita merasa ria, ya, apakah wajib diulang ataupun sholat wajib? Apakah wajib diulang sholat yang kita lakukan? Ah, ini anak pernah dapat penjelasan dari dua orang ustadz yang berbeda dan penjelasannya pun berbeda tapi Allah alam bisawab mana yang yang sahih kalau yang anda dapatkan pernah ikut kajiannya oleh Ustaz eh, Abdul Zain diulang ya karena berarti sholatnya tidak tidak sah tapi kalau anda ik, pernah ikut taklim bersama Ustaz uh, Said uh, yang beliau pernah ikut daurah di kalau tidak salah di Al Irsad bersama seorang syekh tidak perlu diulang ya dia beristighfar karena kalau nanti diulang khawatir akan timbul perasaan was-was pada dirinya. Ya, was-was. Kalau kita sholat, ya, kemudian kita sudah selesai, tiba-tiba mungkin syaitan membisiki, eh, ulang lagi tadi antum ikhlas enggak ria lo, ya. Makanya seperti ini enggak usah di diulang karena khawatir nanti akan timbul rasa was-was pada setiap ibadah yang kita lakukan. Allah a'lam bishawab manakah yang yang sahih. Kemudian eh, keadaan yang ketiga adalah muncul ria setelah selesai beribadah. Maka dijelaskan oleh Syaikh Utsaimin fa innahu la yu'athiru 'alaiha syai'an, maka ria ya, ria tersebut tidaklah memberikan pengaruh pada amalan ibadah yang dia lakukan. Ya, kita selesai beribadah sebagaimana kemarin dicontohkan oleh Ustaz Abdul Zain, sudah salam kanan kiri, dia menghadap tiba-tiba ada calon mertua kemudian muncul ria, selesai dia beribadah salat, maka ria yang muncul tersebut tidak memberikan pengaruh pada ibadah yang dia lakukan karena sudah sudah selesai tapi dosa tersendiri dan bisa jadi dosanya dengan dosa yang dia lakukan dengan pua, dengan pahala salat yang dia terima bisa jadi lebih besar dosanya dibandingkan pahalanya walaupun memang tidak memberikan pengaruh pada amalan ibadah yang dia lakukan kalau muncul kita dalam keadaan kalau muncul ya mungkin kita muncul uh, keadaan yang ketiga ini pada diri kita selesai beribadah kemudian kita ria maka kita berusaha untuk menghilangkannya tetap berusaha untuk menghilangkannya dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan insyaallah pada pertemuan yang akan datang, pertemuan yang terakhir kalau tidak salah kita bahas kita teruskan tentang minturuki ila jiria di antara cara-cara mengobati penyakit Ria. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.